Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih membahas seputar apa? Takdir. Seputar takdir. Yang mana takdir dikenal dengan apa? Sirullahi jalla wa ala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Apa itu makna prediksi? Diperkirakan, ahsan. Jadi sesuatu yang tidak bisa diperkirakan, ditebak oleh manusia. Manusia tahunya setelah terjadi. Sebelum terjadi dia nggak tahu. Terkadang hanya menebak saja. Tebakan bisa tepat, bisa keliru. Tapi kalau yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala pasti tepat pada sasarannya. Kita lihat setelah kemarin menyebutkan apa? Arkanul iman bil qadar. Rukun-rukun beriman dengan takbir ada berapa kemarin? Empat. Pertama, ilmu. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi pun kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Itu pertama. Kedua, alkitabah catatan. Semua yang ada di alam semesta ini yang terjadi ataupun yang sedang itu sudah tercatat semuanya di dalam Lauhil mahfud. Yang ketiga, al-masyiah. Semua yang terjadi di alam semesta ini tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-khalq. Al-khalqu. Semua yang ada di alam semesta ini, yang terjadi maupun yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah tercatat dalam lahir mahfud, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa zakumullah, kita lihat qala Asy-Syaikh salal Al-Fauzan taala perhatikan baik-baik Fama min syai'in illa wallahu jalla wa ala alimahu wa khalaqahu wa qaddarahu. Maka tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah taala mengetahuinya dan menciptakannya dan telah menakdirkannya. Antum posisi duduk di majelis ilmu seperti ini dengan posisi duduk yang antum rasakan saat ini sudah tercatat semuanya. Sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfud sudah ditakdirkan. Kita lihat. Lam yujad biduni khalqin, yang mana sesuatu itu enggak mungkin ada tanpa ada penciptaan. Paham belum? Sesuatu itu enggak mungkin ada tanpa ada penciptaan. Karena sebutkan kisahnya seorang badui yang saat itu dia meniti nah mengenai apa? Sebenarnya ada enggak pencipta itu? Orang badunya terdas dia. Nah, Al-ba'rah dulu al-ba'ir. Kotoran onta ini menunjukkan ada ontanya. bertanya atau enggak? Kotoran onta itu menunjukkan ada ontanya. Karena enggak mungkin kotoran onta enggak ada ontanya. Paham ya? Mungkin atau tidak? Hatta ontanya pergi pun berarti ada ontanya karena kotoran onta itu. Paham maksudnya? Kemudian sampai-sampai seorang batu jadi mengatakan dengan bumi yang luas ini, kemudian langit yang begitu luas, ini enggak mungkin kalau enggak ada penciptanya. Jadi berpikir. Paham ya? Kotoran onta aja menunjukkan ada ontanya. Paham ya? Kemudian alam semesta yang seluas ini masa nggak ada penciptanya gitu loh. Akhirnya yakin percaya bahwasannya apa? Bahwasannya ada penciptanya. Hatta Jubair bin Mut'im, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sebelum masuk Islam saat itu pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur. Membaca surat apa? Surat At-Tur ketika sampai kepada firman Allah taala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun perhatikan ketika sampai pada ayat ini apakah mereka mungkin diciptakan tanpa sesuatu mungkin enggak enggak mungkin am humul khaliqun ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri mungkin atau enggak enggak mungkin tinggal yang ketiga berarti ada penciptanya langsung tiba-tiba apa beriman saat itu Paham ya? Nama bahwa fawaqal iman hina idzin fi qalbih. Kemudian tiba-tiba langsunglah apa? Masuk Islam dan beriman saat itu. Eh? langsung menancap keimanan pada hatinya sampai-sampai mengatakan apa? Kada qalbi an Hampir-hampir hatiku terbang mendengar apa Rasulullah membacakan ayat tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Enggak mungkin. Am humul khaliqun? Ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Enggak mungkin juga. Berarti ada penciptanya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa taqakumullah wa jami'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah kata beliau wala min ghairi sabiqi takdirin dan tidak ada juga sesuatu tanpa didahului oleh takdir. Paham ya? Enggak ada. Enggak ada sesuatu tanpa didahului oleh takdir. Semuanya pasti ada takdirnya. Semuanya yang terjadi pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa musibah barakallahu fikum, bedakan ya, musibah dan maksiat. Ketika kita ditimpa musibah, disyariatkan dianjurkan untuk apa? mengucapkan qadarallahu wa masyafa'al. Atau qadarullahi wa masyafa'al. Dua bacaan boleh, artinya sama. Allah taala menakdirkan dan semua perkara yang Allah taala kehendaki pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Paham ya? Ini ketika timpa musibah, antum misal kehilangan dompet, isinya lumayan 5 juta misalkan. Itu hukum asalnya kalau mampu dan juga faham itu nggak perlu ngomel-ngomel terlebih dahulu. Langsung qadarullah masyafa'al. Paham ya? Nah, dompetnya hilang ya? qadarullah masyafa'al. nggak perlu wah kok tadi kok enggak ditaruh di rumah ya. Ngomel-ngomel dulu baru qadarullah masyafa'al walaupun dia tetap, tetap dapat pahala sabar setelahnya tapi sabar yang paling afdal di awal kali ditimpa musibah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azdan wa azakumullah kita lihat sini. Kata beliau, "Wa min ghairi annahu maktubun fil lauhil mahfuz" dan enggak mungkin tanpa tercatat di dalam lauhil mahfuz. Ingat-ingat, semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini dan yang akan terjadi sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfud sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 5000 50 ribu tahun. Paham ya? Inna allaha qad kataba Al khalaiq qabla an yakhluqa qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina Al Fasana Paham ya? Sesungguhnya Allah taala sudah mencatat takdir-takdir makhluknya sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Paham ya? 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi nggak perlu antum khawatir. Rezeki kita sudah diatur, sudah tercatat. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum kemanapun, insya Allah biidnillah rezeki nggak akan meleset. Paham ya? Rezeki tidak akan meleset dan akan tetap tepat pada sasarannya. Kita lihat di sini. Wa min ghairi an yasha'ahu an yasha'al an Allah jalla wa ala wa yuridah. Dan tidak mungkin Allah taala tidak menghendaki dan tidak menginginkan. Paham ya? Enggak mungkin. Suatu perkara yang terjadi itu karena Allah taala menghendaki. Karena Allah taala apa? Menghendaki. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu kaidahnya. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua perkara yang Allah taala kehendaki pasti terjadi. Dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ingat-ingat ya, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fa umurul kauni laysat fawdha. Maka semua perkara-perkara urusan-urusan kejadian-kejadian alam semesta ini bukanlah keributan. Buktinya apa? Antum saksikan. Silih berganti siang dan malam pernah enggak tabrakan? Enggak pernah. Bulan kemudian matahari pernah enggak bertabrakan? Enggak pernah juga. Bintang di langit barakallahu fikum, jumlah yang sangat banyak itu juga tidak pernah bertabrakan dengan bulan. Menunjukkan bahwasanya apa? Kejadian perkara-perkara di alam semesta ini bukan fauda, bukan keributan. Semuanya sudah diatur rapi. Begitu datang siang, hilang malam. Begitu datang malam, hilang siang. Itu silih berganti secara teratur barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an kita lihat sini. Wa ma hiya mundabitatun bi taqdirillah laha wa ijadihi. Hanya saja akan tetapi itu semuanya alam semesta ini sudah ditetapkan, sudah terterapkan, sudah diatur dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan pewujudannya. Wa masyiatihi laha dan juga dengan kehendak Allah taala terhadap Naam alam semesta tersebut. Bi sifatiha allati hiya 'alaiha. Dengan sifat-sifatnya yang apa? Yang ada pada alam semesta tersebut. Jadi sifat-sifatnya semuanya pun sudah ditetapkan. Mulai dari hewan, pepohonan, manusia, itu semuanya makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah taala, tapi kan berbeda-beda sifatnya. Paham ya? Antara hewan dengan satu dengan yang lainnya pun berbeda. Sudah kita lewati hewan yang sangat licik, Nah, kalau fikum kalau tidur matanya melek sebelah. namanya. ya? Nah, hewan apa kemarin? Dzib apa dzib? Serigala. Dzibun serigala itu kalau tidur itu matanya hmm, ini. Jadi satunya merem, satunya melek karena dia memangsa. Begitu ada pangsa yang dekat atau misalkan ada musuh yang dekat, dia langsung lari cepat. Oleh karena itu kalau serigala larinya cepat. Itu kalau tidak salah disebutkan dalam kitab hayawan ya, mengenai hewan-hewan itu Nam yang dikenal dengan apa? e, hewan yang bisa dikatakan liti diantaranya apa? serigala, diab itu. Karena kalau tidur matanya merem sebelah. nam ya? Jadi nggak merem dua-duanya, merem sebelah ini. Posisinya mengintai. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Jadi jangan sampai kita seperti diab jangan. Kalau tidur ya fokus. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya, kata beliau, Fahadah amrun muhimun jiddan." Ini perkara yang penting sekali. Wal imanu bil qada'i wal qadar dallat fihi afhamun wa zallat fihi aqdamun. Ini penting sekali ini. Dan beriman dengan al qada' yaitu ketetapan wal qadar takdir dallat fihi afham. Sungguh telah tersesat pemahaman-pemahaman wa zallat fihi aqdam dan ada pula yang tergelintir, terpeleset telapak-telapak kakinya. Kelompok-kelompok sesat masalah takdir ini banyak di antaranya disimpulkan Al-Qadariyah sama Jabriyah. Al-Qadariyah sama Al-Jabriyah. Al-Qadariyah mengatakan masing-masing makhluk itu menciptakan perbuatannya dia sendiri. Tanpa ada keterkaitan dengan kehendak Allah taala. Ini Qadariyah, ingat-ingat. Al-Qadariyah digelari dengan apa kemarin? Majusinya umat ini. Kenapa kok digelari dengan majusi umat ini? Karena sama-sama meyakini adanya ilah yang satu Paham ya? Maksudnya ilah itu enggak hanya satu, lebih dari satu. Kalau Majusi mengatakan di alam semesta ini ada berapa pencipta? Dua pencipta. Pencipta kebaikan yaitu siang, cahaya. Pencipta kejelekan yaitu kegelapan. Itu orang-orang Majus. Orang Qadariyah mengatakan masing-masing hamba menciptakannya menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti pencipta banyak enggak? Banyak. Itulah sisi kesamaannya. Rasulullah sampai mengatakan eh, al-qadariyatu majuz hadil ummah in mar in marad in maridu in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tasba'u janazatahum. Artinya apa? Maj itu adalah majusinya umat ini kalau sakit enggak usah dijenguk. Paham ya? Kalau meninggal enggak usah diantar jenazahnya. Qadariyah. Karena apa? Karena ngeri. Ini qadariyah yang bagaimana? Qadariyah yang hulu yang ekstrim meniadakan ilmu Allah taala. Ini bisa dikatakan kufar mereka. Yang Ibnu Umar sampai mengatakan apa Ibnu Umar? Eh? Apabila engkau jumpa mereka, akhbirhum anni bariun minhum wa hum bura'a'un minni. Kalau jumpa kepada mereka kabarkan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun juga bukan termasuk golonganku. Karena saat itu muncul di Basrah sosok oknum yang sangat jahat yang dikenal dengan siapa? Pencetus Qadariyah Wallahu eh? Wallahu a'lam la ba'as. Siapa pentetus Qadariyah yang muncul di Basrah? Mak eh? Ma, eh? Ma'bad al-Juhani. Ingat-ingat ya. Ahsan. Ma'bad al-Juhani. Innahu qad bil Basrah. Rajulun yuqallahu Ma'bad al-Juhani. Sesungguhnya telah nampak muncul di Basrah saat itu sosok seorang laki-laki yang dikenal Ma'bad al-Juhani meyakini bahwasanya apa innal amra unuf apa maksudnya amra unuf itu maksudnya maksudnya semua yang terjadi Allah taala tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya keliru atau enggak nih keliru akhirnya Ibnu Umar marah Ibnu Umar marah kalau nanti kalian berdua ketemu mereka sampaikan aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari dari aku katanya Paham ya? Disebutkan lanjutannya hadisnya itu kalau seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, enggak akan diterima sampai mereka mau beriman dengan takdir. Ma'bad al-Juhani. Tokoh kelompok apa tadi? Al-Qadariyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kelompok yang kedua yang sesat juga adalah apa? Al-Jabriyah. Al-Jabriyah ini ekstrim di dalam meniadakan kehendak dan keinginan. Kalau kodariah tadi ekstrim di dalam menetapkan. Manusia itu berkehendak tanpa kehendak Allah taala. Karena manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah taala menciptakan. Itu kodariah ekstrim di dalam menetapkan apa? takdir dan masyiah tadi. Kalau jabriyah sebaliknya. Jabriyah ini diambil dari kata jabr, majbur, dipaksa, paksaan. Jadi manusia itu kata mereka perbuatannya dipaksa. Jabriyah mengatakan hamba tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan, perbuatan hamba semuanya paksaan. Dipermisalkan bagaikan apa? Dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan apa? Bulu yang diterpa oleh angin. Paham ya? Bulu kalau terpa oleh angin, kemanapun angin mengarah dia ikuti. Ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Jadi hamba itu nggak punya kehendak, nggak punya keinginan, nggak punya Pilihan kata mereka. Ini kelompok Jabriyah. Keliru atau benar? Keliru. Yang benar hamba itu punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan, namun itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang punya keinginan atau enggak, Dir? Antum punya keinginan enggak antum? Apa? Ingin apa antum? Punya keinginan apa contohnya? Antum punya keinginan untuk makan kan? Ayo, itu keinginan hamba berarti punya pilihan nanti. Contohnya ketika disodorkan di depan antum misalkan, ada dua gelas, satunya air putih, satunya Milo. Oh, contoh aja. Kira-kira antum milih atau enggak? Milih yang mana? Air putih. Tapi punya pilihan. Hatta antum milih air putih pun ada pilihan. Kalau enggak ada pilihan antum dipaksa diam aja, nanti dipaksa ini. Paham ya? Minum dipaksa, minum dua-duanya, paksa katanya. Allah musta'an. Itu enggak benar ya. Hamba punya pilihan. Ingat-ingat, hamba punya pilihan. Buktinya kalau di sodorkan dua perkara dia pasti milih dia. Jalan yang jelek, jalan yang halus. nggak mungkin dia nekat lewat yang jalan yang eh, pokoknya bismillah lewat jalan yang jelek. Milih dia akan milih jalan yang halus. Berarti hamba punya pilihan, ingat-ingat ya, hamba punya pilihan. Ingat-ingat tapi pilihan hamba, kehendak hamba, keinginan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa mata illa illa Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak berbuat kecuali Rabb semesta alam itu menghendakinya. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azza wa kita ambil dikit lagi. Mimman lam yanzuru fil ayatil qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah. Dari kalangan orang-orang yang mereka tidak mau memperhatikan, tidak mau melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan juga tidak mau melihat apa hadis-hadis Nabi. Akhirnya apa? Terpeleset telapak kaki mereka tersesat pemahaman-pemahaman mereka. Wa inna ma'tamadu ala uqulihim wa afkarihim adati. Hanya saja akan tetapi mereka hanya bersandarkan di atas akal-akal mereka dan pemikiran-pemikiran mereka. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sekali-kali patokan barometer kita akal jangan. Dalil jangan dilawan. Dalil jangan diakal-akali. Paham ya? Kalaupun seandainya akal kita berseberangan dengan dalil, Jangan nyalahkan dalilnya, salahkan akal kita. Normal enggak kira-kira? Paham ya? Salahkan akalnya, normal enggak akal ini? Contohnya orang-orang apa? Akleniun. Mereka mengingkari hadis mengenai apa? Dzubab. Dzubab itu seekor lalat. Hadisnya sahih. Apabila lalat tersebut jatuh pada inak bejana atau gelas salah seorang di antara kalian, maka kalau mau meminumnya dicelupkan lalatnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena salah satu dua sayapnya itu ada obatnya, ada penawarnya. Kata mereka ini nggak masuk akal ini, masa sih lalat suruh ngecelupkan katanya. Paham ya? Pada lalat yang hijau ini ya, sembarangan. Lalat yang hijau yang besar itu ya. Perkaranya bukan masalah itu perkaranya. Dia beriman dengan hadis atau tidak. Itu kan perintah untuk ngecelupkan kalau mau minum. Kalau nggak mau minum ya udah, intinya beriman itu aja udah. Apakah antum harus minum? Nggak harus kan? Kalau mau minum, mau konsumsi yang air yang sudah kemasukan alat tadi itu, celupkan terlebih dahulu. Yakini saja. Insya Allah bismillah nggak ada masalah. Karena kita meyakini hadis yang sahih. Intinya jangan sampai akal kita itu malah justru nah barakallahu fikum menyalahkan hadisnya. Hadis ini enggak cocok dengan akal kita. Masa alat terus celupkan. Kita katakan bukan masalah dicelupkan ataukah tidak. Kalau antum mau minum, celupkan terlebih dahulu. Tapi kalau nggak mau minum ya dibuang nggak masalah. Intinya jangan mengingkari hadisnya kita ada udah. Apa maksudnya ya? Contoh yang lain. Masalah mengusap khuf. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Paham ya? Nah, di negara Yaman, Arab, Arab Saudi atau yang semisalnya di negara-negara yang biasanya musim dingin yang sangat itu biasanya mereka memproduksi ini. Khuf ini ya, semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Paham ya? Nah, kalau menurut akal, kira-kira yang diusap yang mana kira-kira? Bawah atau atas? bawah karena yang kotor yang bawah. Tapi ternyata justru syariat mensyariatkan yang diusap yang mana? Yang atas karena bukan dengan akal tadi itu. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum. Jangan sampai akal kita justru apa? pandai mengakal-ngakali dalil. Tapi bagaimana caranya dalil itu apa? menundukkan akal kita. Itu penting sekali. Kita lihat ini. Fatakhabbatu fil qada'i wal qadar takhabbutan fadhi'an. Akhirnya mereka apa? Mereka bergelimpangan Eh? dalam masalah apa ketetapan dan takdir dengan apa dengan enam penyelisian penyelewengan yang sangat mengerikan karena apa sandarannya akal dan pikiran tadi itu barakallahu fikum Allah musta'an tundukkan akal kita tundukkan pikiran kita kepada dalil karena dalil ini sumber apa sih sumber keselamatan wa man faraqad dalil dalla an sawa'i as-sabil barang siapa yang berpaling dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azdani wasakumullah, ini penting sekali. Jangan sampai kita seperti mereka. Biasanya yang mereka sudah terlanjur kena doktrin dari kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu filsafat. Jadi kalau ada orang kuliah biasanya ada fakultas jurusan filsafat. Itu jangan masuk sedikit pun jangan. Antum begitu masuk kalau sudah terlanjur masuk dalam jaringan filsafatan itu susah untuk keluar. Karena apa? Karena sandarannya akal. Semua perkara yang tidak pernah dibahas oleh para ulama pun dibahas oleh mereka. Sampai-sampai dalam masalah asma wa sifat, dulu sebelum Allah Taala apa ya dibahas oleh mereka. Bayangkan, padahal nggak gak pernah dibahas oleh para salaf sama sekali. Antum makan pun gerakan tangan ini, paham ya? Mulai dari antum menggerakkan tangan pakai sendok sampai nanti masukkan ke mulut antum dibahas. Sebenarnya menggerakkan itu benar-benar tangan itu atau atau apa? Atau kekuatan yang muncul di dalam. Paham ya? Yang muncul dari dalam apa? tubuh manusia sehingga melahirkan kekuatan dan terangkatlah sendok tersebut. Paham ya? Dibahas oleh apa? Ahlul kalam tadi itu. Oleh karena itu para ulama menjuluki ilmu apa itu? Ilmu yang bagaimana? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ini dipegang baik-baik ini. Ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan hausnya orang yang haus. Yang sakit semakin parah, yang haus semakin haus. Itu ilmu filsafat hati-hati barakallahu fikum. Allahu musta'an. Apa kata beliau di sini? Wa hadallahu sunnati wal jamaah masyaallah. Dan Allah Taala berikan hidayah kepada ahlus sunnati wal jamaah fa amanu bihi 'ala al-wajhi alladhi aradahu Allah wa faradahu 'ala ibadihi. Akhirnya mereka ahlus sunnah beriman dengannya sesuai dengan sisi yang Allah Taala inginkan dan sesuai dengan sisi yang Allah Taala wajibkan atas hamba-hambanya. bimudi nususil kitab sunnah yaitu dengan apa tuntutan dengan apa yang diharuskan oleh dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah ka'adatihim fi jami'i aqidah seperti kebiasaan dan juga na barakallahu fikum seperti kegiatan mereka itu ahlus sunnah di dalam masalah seluruh bab-bab akidah sandarannya Al-Quran dan As-Sunnah jangan sampai Al-Quran As-Sunnah ini kita sepelekan, kita tinggalkan ingin selamat dunia dan akhirat pegang baik-baik Al-Quran As-Sunnah ingat wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah mengatakan apa sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ini tarikun fikum amroin ini anak ulang-ulang biar melekat ya lan na'am barakallahu fikum in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara dua perkara ini perhatikan baik-baik jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti niscaya kalian tidak tersesat selama-lamanya apa dua perkara tersebut Al-Qur'an dan sunnahku kata Rasulullah jadi Al-Qur'an sunnah sumber apa keselamatan dunia dan akhirat berkata al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah di dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlil Harawi apa ucapannya? Apa ucapannya? Man Naam, man arada an-najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nasallaha as al afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha azza wa jalla bi Manih wa karamihi an yusabbitana wa iyyakum ala kitab was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin